haram terang. Tapi ada, nah ini kan. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ada perkara syubhat, banyak orang nggak tahu. Ini halal begini apa boleh apa tidak. Kan begitu. loh. kalau sudah begini bagaimana? Nabi memberikan sikap, memberikan pendirian. Bagaimana bagi kita? Famanit taqasyubuhati faqadis lidini wa Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat berarti menjaga dirinya dan agama Menjaga kehormatan agamanya dan dirinya, menjaga keutuhan agamanya dan keselamatan dirinya. Tapi awas, waman waqa'a fi syubhat waqa'a bil sembrono, taiko Masuk syubhat, jelas akan masuk. ini hadis sahih. Nah, di sini sih kalau halal kita tahu sudah, nah, sudah. Haram, wah ini mundur jelas saya nggak tahu pilih boleh apa enggak terus gak apa-apa haram itu jangan haram titik tidak ada haram titik فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره mana ada istilah haram itu nah ini kan tidak ada harus hati-hati nah ini masalah jadi orang Islam dalam mengurus segala sesuatu harus pandai, harus pintar masalahnya. Masalah uru, urusannya. Nah, ini kreditan, jual beli macam-macam. Nah, sekarang banyak sistemnya dikeluarkan oleh ekonomi-ekonomi yang Islam. Apalagi di negara yang ekonomi dipegang oleh orang bukan Islam. Sekarang perekonomian Indonesia dipegang Cina. Mulai perdagangan sebagai kumpul yang besar-besar kita ngempel. Iya. Nah, cara mereka mainnya sudah macam-macam. Wah, ini naik turun begini caranya, begini caranya. Orang-orang Islam yang tidak ngerti, nah makanya lekas kaya, model begitu, kriteria. <laughs> Ya, lupa syariatnya. Iya. Ini lekas kaya tidak lekas kaya, syariatnya cocok apa enggak? Nah, kita kembali kepada syariat, syariat. Nah, ini masalahnya. Nah, maka wala takfu ma laisa laka bi ilim. Nah, maka di sini terangkan jelas sudah وأما العلم في شروط البيع والشراء والمعاملات والنكاح فيجب على من أراد الدخول في شيء منها أن يحرم أو يجب أن يعلم حكم الله فيها فيجب alaman arada dukula fiya minha an ya'lama. Artinya fayajibu an ya'lama. Wajib mengetahui apa hukum-hukum Allah di dalam masalah ini. Terus wama tasihhu bihi dan apa yang menjadi sahnya jual beli jual beli, jual beli begini ini sah, nah, jual begini tidak sah, ini rusak, mama tak suju, wah ini yang rusak, tidak jadi. Nah, ini ada semuanya. Termasuk jual beli barang najis, nah, ini tidak boleh. Nah, bagaimana? Jadi ada cara-cara. Hutang piutang, utang uang, nanti sanggup akan bayar beras, utang beras akan dibayar jagung. Ini sudah tidak tidak tidak, tidak boleh. Islam rinci ada utang, ada jual beli. Apa? tempo Islam merinci nih sekarang kita ini kadang-kadang kalau bahas begini rotok kerepotan itu masalah bahasanya utang nyele nyalap nyelang ngebon <laughs> ini bingung dong yang mana ini? utang nyele nyalap nyelang ngebon apa lagi <laughs> tempo loh guys saya diperintah utang itu day. Kalau pinjam, pinjam bukan utang, bukan. Ya, pinjam. Lihat pinjam kitabnya. Ini ada pinjam, lain masalah lagi, bukan utang. Misal pinjam cengkir, pinjam piring, kan bukan utang lagi. Lain. Beli barang, uangnya habis bulan nanti. Jadi ini ngebon namanya. Iya, <laughs> jadi beli uangnya nanti. Nah ini ada masalah lagi. Nah, ada sama ada yang hutang itu dinamakan dainun atau kordun ini hutang. Nah hutang ini tadi yang saya sebutkan hutang apa saja harus bayar yaitu barang. Modelnya apa? Utang uang, bayar uang, utang emas, bayar emas, utang perak, bayar perak, utang jagung, bayar jagung, utang beras, bayar beras, utang kambing, bayar kambing, utang sapi, bayar sapi, utang unta, bayar unta. Nah ini, jadi utang-utang jagung bayar beras, tidak bisa. Utang uang balik jagung. Tidak bisa. Nah, sudah. Ini namanya apa ini? Dain. Korp. Nah, ini ada caranya. Utang jalan. Dan di sini boleh minta keuntungan. Kullu qardun jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardun jarra naf'an fahuwa riba. Mana-mana hutang yang yang mendorong, membawa keuntungan riba. Ada orang datang, Pak utang, Pak uang, Pak punya uang, berapa? 500 saja. Iya tapi gonceng loh. Tahu tanya, tahu tanya, tapi gonceng yang pasar. Iya loh, utang 500, syarat goncengnya pasar. Ini apa namanya? Riba itu. Iya. Lah, kadang-kadang saya utang sepeda. Utang uangnya, berapa? Ya ratus ya boleh. Tapi yang bukunya loh. Ya utang tapi syarat jalan buku. Ini riba, kullu qalbin jarrah naf'an. ini Lo kan ada caranya. Nah, ini bab buta. Nah, ini bab buta. Bab beli, buy on, muajal, atau ajar, mau ajar tempo, ngebon tadi. Ya, ini boleh, apa saja, model kreditan dan sebagainya. Ini golongan ajar. Kalau istiara, ini yang pinjam buku, pinjam pinjam cengkir, ini namanya istiara. Ada caranya. Kalau rusak bagaimana, atau ganti apa tidak, ada caranya. Wadiah titipan ada jalan semua itu ada jalan jalannya. Ini gitu. Ayo, sekarang orang Islam itu tidak seperti banyak ini ya. yang satu yang satu pihak itu ya. dengan modal uangnya kemudian yang yang satu lagi itu dengan modal hmm. tenaga itu bukan syarikat kalau syarikat tidak boleh tadi saya katakan syarikat dan tenaga tidak boleh Syarikat harus harta benda yang sama. Itu syarikat istilah syarikat sirkah. Ya. Sirkah atau syarikat itu harus harta benda, uang atau apa campur jadi satu. Sudah. Benda, benda, harta benda dengan harta benda ini syarikat. Kalau satu atau uang, tenaga, satu tenaga tidak boleh syarikat. Ada caranya, ada nama kiro kiro bisa, ada tempat lain. Malah dengan cara kiro kalau kita paham betul-betul bisa kita membentuk bank Islam tanpa ribet dan bisa memberikan biaya orang-orang yang membutuhkan pembiayaan modal membutuhkan modal bisa Islam cukup asal mau cuma ya itulah tidak mempelajari jadi syarikat tidak boleh sekarang yang satu punya uang, ingin uangnya jalan. Yang satu tenaga, pandai, pintar, perdagangan dia. tidak punya modal. Bisa mana hukumnya Syariat buka jalan. Babul kirot. Cuma di Indonesia kan apa kirot kita belum tahu. Apa istilahnya kirot? Ya kirot. Kirot ya, ya kita kalau kirot. Jadi kirot itu begini. Anggap orang punya uang. Satu juta Pak A ini pandai jaga, jujur. Jadi syaratnya apa? Jujur, amanat. Kita beri Pak, saya kirotkan pada sampean satu juta untuk institut kapital. Nah, sudah. Lantas keuntungan awal menawar. Saya katakan keuntungan sampai 25 persen, saya 75 persen. Tidak mau dia. Pasangan lah, oke saya nanti bayar bertahun berapa tahun mana? sudah semen 40 saya mampu mau atau tidak mau ya sudahlah 50 50 tidak mau ya tuh kerja dia saya tidak boleh menekan dia bebas dia tidak boleh sekali tapi sampai jangan beli apa apa hanya jagung saja itu tidak boleh jangan pula apa apa hanya pula jagung itu tidak boleh bebas dia nanti kalau ada kerugian ditutup dengan keuntungan Nah kalau terus rugi baru ada laporan nanti apa terus apa enggak masalah. Jadi kalau untung yang punya uang ya 50%, yang punya tenaga 50%. anggap rugi, yang punya uang rugi uang, yang punya tenaga rugi tenaga. Ini ada caranya, namanya ki. Sudah. Maka dengan keluar sekarang anggap ada 10 orang kaya. Masing-masing taruh uang 5 juta Sarekat ini sama uangnya loh. Ya. Sarekat 5 juta kali 10 sudah Berapa? 50 juta. <clears throat> ya, taruh 6 juta. Sudah, sekarang 50 orang ini diwakilkan pada seorang yang mesti pemimpinnya, wakil sudah apa? Diwakil semua wakilkan urusan dia. Membuat tidak diumumkan <clears throat> pemuda-pemuda Islam, ahli-ahli dagang, kerikunya, tidak punya modal boleh datang dapat modal. Nah ini dengan syarat jujur, boraknya hanya apa? jujur kan nggak bisa tahu orang ini jujur apa enggak dan sebagainya ini masalahnya sudah masing-masing dikasih modal 500, 500, lima juta, lima juta, lima juta atau satu juta atau berapa terserah nah nanti keuntungan enggak keuntungan bagi dua pertama 40% bagi yang kerja 40% bagi yang punya uang 20% untuk sosial Islam ya fond Islam sudah jadi ini sekarang merupakan bank bank Islam memberikan modal bukan pinjaman. Lain masalah kan? Ini bukan pinjaman. ini namanya ti, Nah, sudah jalan ini. <clears throat> Kalau dia itu jalan rezeki minallah maju berapa sudah? Setelah maju yang tidak punya modal tadi kerja kerja kerja kerja dapat hasil. Anggap sudah modalnya tadi 3 juta kerja kerja maju maju maju dapat keuntungan 6 juta Paredan kan gitu loh. Yeah. Yang punya uang 3 juta, yang tenaga tadi 3 juta, modalnya 3 juta tertutup. Mulu kan sekarang berapa? Sekarang saya sudah hasil, sekarang saya kembalikan. Ya, boleh nggak apa-apa, nggak ada penekanan pun. Ini uang sampean 3 juta, dan ini hasilnya berapa? Ini pak, dia kerja sendiri sudah dapat satu lah jadi kaya sudah. Tapi modelnya ini ada namanya kiri, ada syarat yang ke satu, kedua, ketiga dan sebagainya ini berdua jadi betul. Nah ini, you know. tapi tenaga satu uang setenaga syarikat tidak boleh. Nah ini ada. Sekarang pemilik uangnya tidak mengenal kalau yang mana? pak Bukan kira itu tuh, belingan <laughs> Bukan bukan kita kan belingan. Nah kalau kita kan tidak begitu, tak harus tahu tahu bagaimana. Jadi ada masalahnya tahu menau menahu Kalau tidak mau tahu menahu ini belingan ini. Kalau tidak wajib norofi. Tidak. Maka ada caranya, maka saya dipelajari. Jadi kalau ada keuntungan, jangan ini sudah sampai saya kirotkan pada sampai 5 juta kerja dia kerja kerja kerja dapat keuntungan 2 juta ini keuntungan berapa? 2 juta keuntungan 2 juta kepunyakan yang punya uang berapa? 1 juta yang kerja 1 juta untung anggap rugi ya kerja-kerja rugi ada untung tadi rugi rugi ya ditutup apa? keuntungan ditutup anggap terus rugi ya. cepat laporan tapi ruginya belum saya sadar, bukan rugi dia dimakan. Hmm. Iya, ruginya memang betul. Kulak ini jatuh, kulak jatuh jatuh, kulak padi jatuh, kulak sapi jatuh, kulak ini wah jatuh. Lekas-lekas bapak, pak, wah rupanya saya enggak jalan, kenapa? Saya beli jatuh. Harganya sekarang satu juta, saya jual cuma tujuh ratus. Jatuh. Yang punya uang kan dia menentukan, wah kalau terus begini, bangkrut lagi. Kan. Sudah biar. Nah, karena punya yang punya uang rugi apa? Wah, Nabi punya tenaga rugi tenaga kan sudah tiga bulan tadi anggap tiga bulan jalan ya sudah sama kau rugi tidak ada tidak tahu menahu nah ini namanya kilok kalau itu kemudian yang masuk tapi kalau pencurian barang istilahnya utang akhirnya tidak tadi saya katakan beon mu'ajalun ngebon itu golongannya ngebon jadi boleh beli barang, jual barang, uangnya nanti uang diimpor. Itu bukan utang itu. Maka cuma istilah harian saya katakan saya katakan dengan repot tadi utang pinjam nilai jawab kebon ini perincikan dulu ini kan jual barang uangnya nanti ini jual baik pun jual kalau utang syariat syariat menyatakan bukan utang jual istilah kita namanya utang macam-macam ini bahasa hariannya ini ini perlu dipahami betul bahasanya tapi syariat begitu itu bukan hutang tapi jual beli barang uang PO oh, ini boleh nggak apa-apa bon Baru dikasih body lah pak ya. Body dikasih body loh nggak ini. Jadi orang di korek itu enggak. Itu ini mana? Ini orang tahu. Orang koreknya tahu. Itu jahil ini. Jadi harus tahu pak. Kita pinjam harus foto lagi jadi istilah tadi nyelangi, ngiling, nyalap, apa ini macam-macam ini kalau sudah syariat baik ada dainul wakordun ada isti'aroh ada mu'ajjad ada syariat ada khilaf macam-macam Nah ini harus kita kembalikan kepada syariat Eh, Itu hadis ini. Hadis hadis ini. Jadi kul qadid jalan naf'al fawari ribat itu memang ada hadis. Juga kitab hadis diterangkan itu memang hadis. Jadi harus perhatian. nah sekarang kalau ambil umum, rentan rentan itu ambil umum, ambil umum. Itu kadang sholat wiridan dibilang rentan. Padahal hak berat riba itu. Apa sanksinya? alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas orang yang ahli makan riba besok hari kiamat tidak akan keluar dari kubur kecuali keluarnya seperti orang kena setan kesurupan istilahnya setan kesurupan istilahnya jadi kena setan juga ya khabar syaitan minal mas jadi gila gila Ya yang lain perutnya besar penuh api itu hari kiamatnya di alam barzakh sudah disaksikan oleh Nabi disiksa ditahan di bengawan darah karena ada di cerita itu sudah sering diceritakan oleh Nabi Fatih saatnya arab banyak ceritakan itu ada hadisnya paling berat itu riba jadi perbuatan riba ini wah besar sekali malah sampai ada mengatakan riba satu kali pun sama dengan zina tujuh, eh, 30 kali ada yang mengatakan Orang riba sekali sama dengan zina pada ibunya. Nah, kita bayangkan zina satu kali berapa dosanya? Umat hukum saya jadi selebar. Wah riba itu, wah ini berat sekali. Jadi kita harus berhati akhir zaman ini. Maka dua ini kalau sudah muncul, dan satu desa kota, alamat mereka siap sedia siksa. Ila zahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusin azab Allah. Ini hadis yang khasad kalau sudah muncul perbuatan zina dan riba pada suatu desa atau kota negeri, mereka sudah menyiapkan dirinya untuk disiksa. Sudah jalan agak mengkhawatirkan. Nah, ini masalah. Jadi kita harus berhati-hati. Tidak ada terpaksa. Yang terpaksa itu begini. Kalau tidak mati. Namanya terpaksa itu kalau tidak mati. Ada dalil al-darurat tubih al-mahdurat. Kalau terpaksa itu terharam jadi halal terpaksa. Apa terpaksa? Termasuk famanit qurra ghairu baghin wala aadin wala isma contohnya itu di padang pasir. Tidak punya makanan semuanya, daun pun tidak ada, tidak ada. Kalau tidak mati, ada bangkai anjing. Beli makan tidak? Beli. Kalau tidak apa? Mati. Nah, ini nggak dulu. Nah kalau kita di kota sini, kurangan uang lima ribu, ya terpaksa saya ya pak terpaksa bukan terpaksa itu ya tidak ada di kota kita tidak ada terpaksa itu tidak ada kalau kita lihat tidak ada terpaksa apalagi suasana sekarang mana terpaksa tidak ada caranya cuma perbaikan masyarakat Islam harus ada pokok Islam bisa memasuki perekonomian sampai Memalapia golongan lain bisa asal mau Pokok di mana ada kemauan di situ ada jalan. Cuma tidak mau. Nah ini. Jadi di sini. Jadi yang punya uang uangnya jalan, dia nganggur ibadat tak dia uangnya jalan. Yang tidak punya modal bisa dapat modal. Modalnya cuma apa namanya syaratnya hanya jujur amanat. Kalau tidak amanat tanggung jawab. Dapat uang geroyal. Ya, mau uang, wenjar, ya tanggung jawab, haram Ini masalahnya. Jadi semua itu nanti ada babnya sendiri-sendiri. Kalau kita akan mempelajari ya sendiri-sendiri. Nah, Wallahu a'lam bishawab. Lalu ini ada masalah dari orang-orang perempuan arisan nama barang, tapi yang diberikan uang. Nah, ini kan nipu dia sendiri. Contohnya arisan apa? Arisan emas. Tapi yang dikasih kenapa? Uang. Emas berapa? Barang berapa? Nah ini kalau arisan uang ya uang, arisan emas ya emas. Kita arisan emas. Emas berapa? Emas 24 gram. Apa? 24 karat. Ya, 4 karat berapa? Sekarang <clears throat> pabrikan. Berapa? 1 gram. Setiap ngopiok, mau ngopiok harus taruh berapa? Sama satu gram masih di kopiok. Nah itu masalahnya. Nah ini bukan masalah standarnya, standar itu negara. Negara ini standarnya emas, standarnya macam-macam. Nah, Indonesia standar apa? Apa emas, apa tanah, dan sebagainya bisa saja. Tapi ini sudah muamalah ini. Nah ini tadi kalau arisan arisan emas ya emas arisan uang ya uang jangan nama barang tapi yang diberikan uang nah, tidak ini masalahnya ini namanya harus tahu Kalau arisan uang nanti dibelikan barang, terserah mau dibelikan apa enggak. Tapi arisannya apa? Uang. Sekarang kumpul seribu seribu seribu uangnya ada lima puluh dapat lima puluh ribu lima sekarang dapat mari kita berikan barang untuk sampean teman perlu apa sajadah perlu apa dia mau ya boleh tidak mau tidak sudah saya perlu uangnya tapi ya, orang beli lah la ikrah Ini bagi paksaan, mau beli baik, mau beli pokok, arisan mau beli 50 ya sudah, dapat 50. Nah ini masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma الرحيم wa لله wa barik ala sallam وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك الشر ما قضيت اللهم اجرنا من الضرر واغننا من البطر اللهم اجرنا من ابتلاء واغننا من ابتلاء اللهم ارزقنا من عقولا فرها من اجل نصاها من عمل اسلاها ومن اخلاق اطيبها من عز مزرها من عابد البلاء من الدنيا خيرها من اخذ معناها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه من عذاب النار اللهم اغفر الشر والفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر شر الظالمين والحاسدين والمؤمنين والمشركين والكافرين بما شئت رضا انك تعالى كل قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وارحمنا بما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وارحمنا بما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وارحمنا بما ينفعنا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا فيما رزقتنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذرياتنا والمسلمين اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا في طاعتك يا الله مع الصحه والسلامه والعافيه والقوة والمتان والمسلمين والكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما وعملا مقبولا وسعينا سعى مشكورا وجهانا جهانا منصورا وبلغنا ذنبا مغفورا اللهم ربنا تقبل منا انك نصر عليم العليم علينا انك انت رحيم الرحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على الكافرين اللهم انا نسال العافية والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة